Makanya tuh Kiai Gondrong itu yang tukang jilat pantatnya pendeta-pendeta itu. Namanya Iya, bukan kiai setan itu. Kalau kiai dia harus taat kepada perintah al dia masa undang-undang Ahok di tengah kita ini demo sampai panas-panasan. Saya juga ikut demo. 411 sudah bawa samurai begini panjang, pikir saya berkelahi ini. Ah tidak. Demo damai rupa-rupanya. Padahal saya sudah suka-suka mau mati ini. Ngapain? Apa yang ibu bapak lihat Mercy kafir pakai Lamborghini? Allah, Allah ya karim. Saya kalau lihat orang itu orang Islam pakai motor bebek, dia pergi ke masjid saya keluar air mata menangis. Saya lihat kakek di mau pompa bensin di mana-mana pakai Lamborghini, rambut merah ibu-ibunya, istrinya, anak-anaknya rambutnya kuning. Oh. Mau muntah saya ya Allah. Muak saya Pak, nggak tahu kenapa memang Allah berhak membolak-balik hati manu manusia. Muak saya kenapa nggak tahu. Ibarat remote kita ini sudah diatur, sudah disetting oleh sutradara. Kebetulan kan memang di Indonesia ini kan orang kalau bicara soal kafir ya kalau Pak Ustadz yang di sini di masjid mana mana langsung berani to the point begini. Karena beliau tidak pernah kafir. Tapi kalau saya yang rasa kafir bagaimana? Saya tidak tahu. Nah, contoh begini, masuk gereja. Kita kan sebelum masuk masjid ke sana dulu bersuci dulu, berwudu. Cuci dulu tangan di apa? di Dibasuh supaya ada bahasa halus yang Allah berikan. Tangan ini jangan suka nyok. Allah. Kalau memang bahasa Islam ini lembut sekali. Nah baru kita masuk masjid. Setelah sampai di dalam masjid tidak mau tahu yang di sebelah kiri kanan buka belakang. Your self realization, your God realization. kesadaran pribadi mencapai kepada kesadaran Tuhanmu masing masing-masing. Allahu Akbar. Mau pakai gaya begini atau mau pemanasan dulu? Oh. Oh. di Tangerang kemarin saya ceramah itu kan begitu di samping saya, kakek-kakek, opa-opa. Sudah tua sekali. Imam sudah mau selesai baca ayat, dia masih pemanasan. Allah sampai dia miring begini Allahu Akbar ini kalau suara tarawih 23 rakaat bisa encok model begini karena saya Islamnya Islam standar jadi saya agak kaget Allahu Akbar nah cuma satu kali seragam semua yang pakai jenggot ada di dalam masjid yang setengah satu senti seperti saya ada yang bahkan yang tidak pakai jenggot juga kumpul semua NU Muhammadiyah Wahabi semua sama wahdah kumpul satu jamaah ahlu sunnah wal jamaah tapi kalau di kafir sana tidak boleh protestan gerejanya sendiri kebaktiannya sendiri lagunya sendiri ajarannya beda kitabnya beda Makanya kalau pendeta ketemu pastor di jalan begini, kalau kita ustad-ustad kan salam. Assalamualaikum ya yang mau kemana? ah ini kata ustadz Muhammad.